Sekarang kita akan membaca tentang ucapan beliau wa yarawna mujanabatal asam. Alil hadis mereka berpendapat wajibnya untuk menjauhkan diri dari segala bentuk dosa. Ini kalau kita perhatikan sebelum ya edisi ini, edisi sebelumnya tentang masalah apa minggu kemarin? Masalah al-bid'ah, ya. Sebelumnya lagi tentang apa? Tentang sihir. Wallahu alam, ini seperti yang diucapkan oleh sebagian para ulama, ini adalah tingkatan-tingkatan dosa. Yang paling besar adalah syirkun billah. Di antara contoh syirik adalah sihir, ya. Karena emang Allah mengatakan inna syirka la dhulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling yang paling besar. Ancaman orang berbuat syirik ya ini sangat luar biasa walau asyraku la habitu anhum makanu ya'malun. Andai kata mereka berbuat syirik akan batal semua amal ibadah mereka tidak diterima sama sekali. Salatnya, puasanya, hajinya, zakatnya, semua ibadah Allah tidak terima kalau dia berbuat syirik dan tidak bertobat sebelum meninggal dunia. Kemudian ancaman berikutnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dari dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, namun Allah masih mengampuni dosa selain syirik bagi yang dia kehendaki. Kalau orang itu berbuat syirik, ancamannya kekal dalam api neraka. Ia tidak akan mungkin masuk surga. Ya, Allah mengatakan, Inna man yushik billah, faqad Allah alil jannah wa ma'wahun nar wa malil dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik, ya maka diharamkan baginya masuk surga dan tempat tinggalnya dalam api neraka. Naudzubillah min dalik. Ini sekali lagi dosa yang paling besar, dolim yang paling dolim, ya maksiat yang paling maksiat adalah berbuat syirik kepada Allah yaitu menyembah kepada selain Allah, menyerahkan salah satu ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik kepada malaikat, kepada para nabi atau kepada para wali. Intinya yang menyembah selain Allah itu yang berbuat kesyirikan. Ya, namun sudah sering kita sampaikan ini hukum secara umum. Kita nggak menfonis si B, si C dan seterusnya. Ya, karena mungkin bisa jadi orang itu jahil, perlu dinasehati, sampaikan hujah. Cuma kita sekarang berbicara tentang kaidah umum, tentang ya ancaman-ancaman Allah kepada orang yang berbuat kesyirikan. Ya, di antara syirik yaitu orang yang melakukan sihir atau yang eh, belajar sihir, maka tidak mungkin orang itu bisa belajar sihir atau menjadi tukang sihir yang sejati kecuali harus berbuat syirik atau kufur besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tahapan yang kedua ya, yang lebih rendah dari yang syirik yaitu al bid'ah ya. Kata pak ulama, setan itu licik. Mereka ya mencari tahu orang ini diarahkan kemana. Pertama kali kepada syirik. Kalau nggak bisa berbuat syirik, eh, orang itu masih kuat ya imannya, tauhidnya, maka diarahkan kepada kebitahan. Ya, karena memang sangat luar biasa bahannya kebitahan. Seperti yang sudah kita sampaikan, ada berapa poin kemarin? Ah, Ada sepuluh, Ada yang hafal semuanya? Kita kasih hadiah insya Allah. Hah? Tanpa membaca tentunya. Ada. Masa? Ya nggak bisa cuma 10 nggak sampai 20 kok. Hah? Ya, di antaranya orang yang berbuat kebid'ahan ditolak amal ibadahnya. Yang kedua, termasuk orang yang merugi amal ibadahnya. Kemudian orang itu ya termasuk yang membuat fitnah atau kesesatan. Ya, kemudian orang itu diancam tidak bisa ya, meminum dari telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, ah, orang itu ngeminteri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, ah, tadi sudah diancam masuk neraka, ya. Kemudian yang berikutnya yang ketujuh, ah, ya bid'ah itu baridul kufri, jembatan menuju kepada kekafiran. Kemudian yang keberapa? Kedelapan. Apa lagi? Hah? Lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Yang kesembilan. Hmm, gak apa-apa ngerpek. Daripada nggak sama sekali. Ada nggak nyatat? Hah? Apa? Iya, menuduh Rasul mengkhianati agama Allah. Yang terakhir. Sudah ya. Iya, ya bahwasanya pelaku kebid'ahan itu ini sebenarnya sama dengan tadi yang lebih baik daripada masya cuma nama apa ya bahwasanya Allah menutup pintu tobat ya bagi pelaku kebid'ahan atau mungkin ada nambah lagi apa yang kita sampaikan kemarin itu Hah? membuat kesesatan ya tadi sudah kita sampaikan intinya tadi ada 10 dan itu bahaya bid'ah baik yang ya bid'ah akidah atau bid'ah amaliyah. Ya. Ini sesuatu yang sudah dipahami oleh salafus saleh. Apapun namanya bid'ah, itu ancamannya. Gak peduli itu masalah akidah, itu masalah apa? Ya, amaliyah. Namun sekarang ini muncul statement dari seorang doktor yang mengatakan kalau bid'ah itu bid'ah amaliyah, maka itu yang bisa mengeluarkan dari ahli sunnah. Yang itu yang nggak bisa mengeluarkan dari ahli sunnah. Bid'ah akidah itu yang bisa mengeluarkan orang dari ahli sunnah. Adapun bid'ah amalia tidak bisa mengeluarkan dari ahli sunnah wal jama. Jangan mudah menyesatkan orang. Padahal jelas-jelas Rasul mengatakan kullu bid'atin dolalah setiap bid'ah. Rasul nggak mengatakan bid'ah akidah, namun semua bid'ah. Kullu bid'atin dolalah. Ya. Namun ini sekali lagi syubhat yang muncul di tengah-tengah khususnya as-salafiyin. Enak Eh, bilang min dalik. Padahal jelas. Yang kita sampaikan tadi, sepuluh poin yang kemarin kita juga sampaikan dengan eh, contoh-contohnya. Eh, seperti contoh Imam Malik ketika mengingkari orang yang mau ihram dari eh, samping kubra Rasul. Itu bid'ah akidah atau bid'ah amalia Ra, namun Imam Malik eh, dengan keras eh, melarang orang tersebut. Eh, bahkan dikatakan orang tersebut itu memintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak hanya dikatakan salah, namun dengan keras ini adalah pembuat fitnah. Ya, demikian pula ya, ucapan Abdullah bin Mas'ud ya, tentang orang yang berzikir jama'i. Ya, bahkan dikatakan oleh beliau, Innakum la'ala millatin ahda min millati Muhammad au muftatih udolala. Kalian yang berzikir jama'i cuma dua cuma punya dua pilihan. Kalian memang eh, menganggap diri kalian lebih baik daripada Nabi Muhammad atau kalian sengaja membuka pintu kesesatan. Itu bid'ah akidah atau bid'ah amalia? Eh, namun dengan keras, dengan tegas beliau mengatakan ini kesesatan, orang-orangnya sesat. Ya. Namun sekarang ini muncul statement ya, yang kita sayangkan dari seorang dokter yang mengatakan tadi, ya bid'ah amalia tidak mengeluarkan pelakunya dari ahlussunnah wal jamaah. Ya naudzubillah min dalik. Padahal ya Rasul para salaf tidak membedakan ya tentang masalah ya madarat, ya bahaya bid'ah, baik akidah ataupun amalia. Meskipun ulama membagi juga bid'ah ada dua, mukafirah wa ghair mukafirah. Bid'ah yang bisa mengeluarkan orang dari Islam dan yang tidak mengeluarkan dari Islam. Meskipun dua-duanya sesat, cuma kesesatan itu apa? Bertingkat, tingkat. Misalnya orang yang membuat kesesatan wahdatul wujud, manunggaling kaula Gusti Allah yang dengan atau di dalam tubuh para wali-walinya. Ini kufur akbar. Ini syirkul akbar. Eh beda dengan zikir jamaah nggak sampai ke derajat kufur seperti cuma dua-duanya apa? Sesat dan bisa mengeluarkan pelakunya dari ahli sunnah wal jamaah. Jadi sebagaimana kata ulama Syekh Al-Bani misalnya antaranya orang yang membedakan kalau kalau bid'ah itu akidah bisa mengeluarkan dari sunnah, kalau bid'ah amal yang nggak bisa mengeluarkan dari sunnah, ini justru pembagian yang bid'ah. Ya, karena tidak ada eh dari Rasul ataupun para sahabat yang membedakan antara bid'ah akidah, bid'ah amalia dalam sisi apa? Eh ya, dalam sisi hukum bagi orang yang berbuatnya sama-sama sesat dan bisa mengeluarkan pelakunya dari ahli sunnah wal jamaah. Cuma sekali lagi ini hukum secara apa? Umum si B si C ini perlu perincian terlebih lanjut. Nah, intinya di sini Imam Abu Bakar Ismail rahimahullah setelah menyebutkan tentang seher, yaitu merupakan salah satu bentuk kesyirikan kemudian beliau menyampaikan tentang eh wajibnya meninggalkan segala bentuk kebid'ahan apalagi sudah kita dikatakan tadi bahwasanya bid'ah itu jembatan menuju kepada kekafiran setan pertama kali tidak sanggup untuk menjerat mereka ke dalam kesyirikan turun levelnya kepada eh kebid'ahan namun Ya, ketika mereka sudah terbiasa dengan kebitan-kebitan itu, maka diarahkan juga kepada akhirnya kepada kesyirikan, kepada apa? kekufuran. Makanya tadi kita sampaikan ada bid'ah yang mukafirah, bid'ah yang mengeluarkan dari apa? Ya, ke eh, keislaman ataupun keimanan. Apalagi kalau kita lihat ya di antara sebagian yang berbuat kebid'ahan itu demikian. Eh pelan-pelan lama-lama menjadi apa? kekufuran. Awalnya cuma zikir jama'i yang dibaca masih ya Mungkin tasbih, tahmid, namun yang terakhir dibaca salawat-salawat, kosidah-kosidah yang itu bentuknya kesyirikan, kekufuran, ya bentuknya adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini pelan-pelan. Setan licik, mereka apa? Terkadang tidak langsung frontal, namun dengan perlahan-lahan menjerat orang kepada kesyirikan. Ya. Ini bahaya yang kedua dari segala bentuk dosa, dosa al-bid'ah. Kemudian yang ketiga, kata para ulama yaitu al-kabair, dosa-dosa besar. Apa itu dosa besar? Yaitu setiap dosa yang ada sanksi hukuman tertentu dari syariat, ya. Seperti orang mencuri kalau sudah syaratnya terpenuhi dipotong tangannya. Orang yang eh berzina ketika sudah menikah dia dirajam. Orang yang eh misalnya menuduh orang eh dengan tuduhan berzina tanpa empat saksi dia dicambuk. Ini namanya al-hudud ini dosa-dosa besar. Setiap dosa yang ada hukuman khusus di dalam syariat, ya ini namanya dosa besar. Atau ada ancaman tertentu di akhirat. Ya, contoh misalnya orang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka Allah mengatakan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam Barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya neraka jahanam. Maka membunuh orang mukmin itu dosa dosa besar. Karena apa? Karena ada ancaman khusus di neraka bagi yang berbuat hal tersebut. Itu definisi dosa besar. Ya, kemudian setelah dosa besar tentunya ada dosa kecil. Ya, kita baca wa yarawna mujanabatal asam. Bahwasanya alul hadis para imam-imam ahli sunnah mereka menyeru kaum muslimin untuk meninggalkan dosa-dosa. Ini salah satu yang merupakan penyempurna tauhid ya. Orang yang bertauhid itu juga harus meninggalkan dosa dan maksiat. Jangan mengatakan saya sudah bertauhid pasti masuk surga. Tidak apa-apa Allah Ghafur Rahim. Ya, tidak. Eh, justru dengan tauhidnya itulah mengarahkannya kepada ya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak mungkin dia terus ya dalam keadaan yang lurus. Pasti ya terkadang tergelincir, ya terkadang apa jatuh ke dalam dosa. Namun Allah katakan ciri orang mukmin yang sejati walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dhalamu anfusahum dzakarallahu wastaghfaru lidzunubihim wa ma ya, wa, wa, wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang beriman ketika mereka jatuh ke dalam kekejian dosa ya, dan dalam mendolimi diri mereka, mereka langsung ingat kepada Allah dan mereka beristighfar kepada Allah dan mereka tidak terus menerus dalam dosanya tersebut. Ya, walam yusiru ala ma'fa'ul wahum ya'lamun. Ya, intinya sekali lagi kewajiban seorang hamba muslim yang sejati ya, yang meninggalkan syirik yang pertama kali, yang kedua meninggalkan kebitahan dan yang ketiga meninggalkan dosa-dosa, dosa-dosa besar. Dan semua ini butuh al-ilmu. Apa itu syirik, apa itu bid'ah, apa itu dosa besar, apa itu maksiat. Wajib untuk apa? Dipelajari terlebih dahulu agar kita bisa meninggalkannya. Karena bagaimana mungkin kita bisa meninggalkan hal-hal tersebut kalau kita tidak mempelajari terlebih dahulu mana itu syirik, mana itu bid'ah, mana itu eh, dosa ataupun maksiat. Wa yarawna mujanabatal asam Dan ini sebagaimana firman Allah surat Al-An'am ayat 120, "Wa zahir al ismi wa batina." Dan tinggalkanlah segala bentuk dosa yang nampak maupun yang yang tersembunyi. Ini sekali lagi demi kesempurnaan tauhid, seorang yang bertauhid harus meninggalkan dosa. Meskipun kalau dia dalam keadaan ya berdosa sebelum bertobat meninggal dunia, eh tauhidnya tetap akan ya memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan tauhid. Namun sekali lagi bukan berarti kita apa? Eh, meremehkan dosa tidak. Namun ini keutamaan tauhid dibandingkan apa? dasarnya syirik. Ya, orang itu misalnya nggak pernah berbuat maksiat sama sekali. Cuma satu maksiatnya syirik misalnya. Ya, ini lebih dahsyat daripada orang yang ahli maksiat peminum khomer, eh pecandu narkoba, pezina, koruptor misalnya. Semua dosa dia tumpuk, namun dia nggak berbuat Ini lebih baik daripada apa? Yang sekali berbuat syirik, namun nggak pernah apa? Eh bertobat dari kesyirikannya, meskipun nggak pernah jatuh ke dalam maksiat yang lain. Ya, ini sekali lagi harus dipahami. Dalam Islam ada skala prioritas. Eh jangan seperti sebagian orang. Ya, luar biasa bencinya kepada koruptor. Luar biasa bencinya kepada pecandu narkoba Salah apa? Finari jahannam khalidina fiha. Ya. Namun eh kepada yang berbuat syirik, masya Allah ditokohkan, eh diagungkan, dihormati. Eh, ini kebalikan dalam Islam justru orang yang berbuat syirik itulah yang wajib untuk apa? Direndahkan. Karena Allah yang merendahkan mereka, Allah yang menghinakan mereka. Eh, jangan dibalik yang maksiat ya direndahkan serendah-rendahnya, sedangkan yang ahli syirik ditokohkan, ditinggikan. Ini kebalik. Ya, ini sekali lagi bukan kata meremehkan dosa sama sekali tidak. Cuma ini perbandingannya. Bagaimana dasarnya kesyirikan. Makanya para nabi dan para rasul mereka gencar untuk terus berdakwah kepada at-tauhid, memerangi kesyirikan karena bahayanya lebih dari segala bentuk dosa dan dan maksiat. Ya. Namun harus kita betul-betul menjaga eh, kemurnian tauhid kita, menjaga kemurnian eh, ya hati kita dari segala bentuk kemaksiatan juga. Ya, jangan asal mengatakan saya bertauhid pasti masuk surga meskipun saya apa berbuat maksiat ya iya masuk surga cuma kapan eh, ya masuk neraka dulu lewat neraka dulu naudzubillah min dalik eh, ya ini sekali lagi bukan kita berarti meremehkan dosa maksiat enak udzubillah min dalik cuma ini harus kita pahami perbandingan antara dosa syirik, dosa bid'ah, dan dosa maksiat. Ini yang lebih rendah dibandingkan syirik dan al-bid'ah. Orang yang bertauhid tetap menyempurnakan tauhidnya dengan ia meninggalkan segala bentuk dosa. Makanya para ulama banyak dalam kitab-kitab akidah setelah menjelaskan tentang akidah akhir-akhirnya disampaikan masalah seperti ini ya masalah akhlak masalah meninggalkan dosa melaksanakan ibadah amar ma'ruf nahi mungkar karena ini penyempurna akidah, ya. Namun harus dipahami, ini penyempurna, ya. Kalau orang ini melaksanakan penyempurnaannya, namun meninggalkan sumber aslinya yang pokok, ini yang keliru. Ya, apalah artinya dia meninggalkan dosa dan maksiat, namun dia tetap berbuat syirik. Ya, yang syirik dilakukan, dosa yang lain tidak. Ya, tetap dia apa? Dalam keadaan yang sangat amat berbahaya. Intinya Jangan dibalik, tetap akidah yang paling utama. Namun ingat, ada penyempurna akidah itu, yaitu ala akhlakul karimah, meninggalkan dosa dan maksiat, dan seterusnya. Bahkan seandainya pun jatuh ke dalam kemaksiatan, harus segera bangkit dari ya, maksiat tersebut kepada at-ta'ah. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah pernah berkata, hakikatut tauhid injidabul qalbi ilallah bi an yatubal muslim taubatan nasuha. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, hakikatnya tauhid ya, kesempurnaan tauhid itu adalah kecenderungan hati seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan dia banyak bertobat dengan taubatan an-nasuha. Eh, karena tauhid itulah yang akan menggiringnya terus kepada Allah. Kalau jatuh, bangkit lagi. Eh, pergi lagi menuju kepada Allah. Fafirru ilallah. Ya, ini diantara fawaid atau tauhid. Allah berfirman, "Wadharu dhahiral ismi wa batina." Tinggalkanlah segala bentuk dosa yang nampak maupun yang yang tersembunyi. Eh dan dosa sangat banyak sekali seperti yang kita sampaikan tadi, entah ya mencuri, merampok ataupun mengambil harta orang lain tanpa hak, meminum khamr dan sebagainya. Ini termasuk eh dhahiral ismi, eh dosa-dosa yang yang nampak. Adapun ada pula dosa-dosa yang tersembunyi yang terkadang tidak dipahami oleh sebagian kaum muslimin atau nggak sadar kayak itu sebagai bentuk dosa ngerasani orang misalnya ya atau mungkin dia eh dalam hatinya ada al hasad ya iri dan dengki kadang nggak sadar ya ada kebencian terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada eh, saudaranya terkadang nggak sadar itu adalah sebagai bentuk dosa dan dan maksiat atau kita lagi menghibah saudara muslim tanpa hak ya Mungkin kita mengatakan, eh saya nggak ikut-ikut, saya cuma apa pendengar setia. Eh, anda juga terkena apa? Dosanya. Ya, karena Anda apa tidak ma'amar ma'ruf nahi mungkar. Anda menerima riba tersebut tanpa adanya pengingkaran. Eh, seperti yang kita pernah sampaikan, Imam Nawawi rahimahullah setelah menjelaskan dalam kitab Riyadhus Salihin, haramnya menghiba, beliau iringi bab ya tahrim sama il Haramnya mendengar apa? ghibah. Eh, dan ada perintah untuk membantah orang yang menghibah itu kalau memang apa? Dia menggunjing tanpa tanpa hak. Ini hukum secara asal haram meng menghibah. Kecuali alil bidah, ya, alil bid'ah mereka apa? Boleh untuk dihibah. Ulama salah mengatakan la ribata fil mubtadi. Tidak ada istilah riba bagi ahli bidah. Ya, sampaikan kesesatan mereka di hadapan umum, tidak ada masalah. Ya, untuk menyelamatkan kaum muslim menjadi kebitahan kesesatan mereka. Kemudian beliau membawakan beberapa contoh dosa-dosa besar. Di antaranya al-fakhru wa takabbur wal ajab wal ujub. Ya, mereka para imam imam al-hadis eh, melarang kaum muslimin dari dosa di antaranya al-fakhr yaitu eh, sombong, berbangga diri, ya. Saya yang paling pandai di sasa ini misalnya, ya. Saya yang paling ya paham ya tentang Islam, ya. Watakabur, sombong, ya kurang lebih sama. Wal ujub, ya merasa apa? Bangga dengan dirinya sendiri. Allah mengatakan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka dengan apa? Orang yang berbangga diri dan dia apa? sombong. Eh bahkan dalam hadis Rasul mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibr. Ya, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebesar biji sawi apa? kesombongan. Ketika ditanya para sahabat, apakah orang itu kalau berpakaian yang baik, yang indah, ya, atau apa namanya? sandalnya, sepatunya itu baik atau mahal, itu dikatakan kesombongan, Rasul mengatakan al-kibr batul haq wa ghamtun nas. Sombong adalah meremehkan ya orang lain dan dia menolak kebenaran. Ya, itu siapa anak baru baru masuk eh baru eh kemarin sore. Itu baru umur eh 30-an. Eh saya yang sudah 70 tua 70 tahunan eh kok diajari tentang apa itu syirik, apa itu bid'ah. Ini sombong. Eh padahal saya sampaikan dalilnya Al-Qur'an dan Sunnah. Atau mengatakan, "Ah, itu Ustaz masih LC, saya sudah doktor," misalnya. Nah ini, nah padahal yang disampaikan adalah al-adillah, menolak kebenaran eh dengan dasar tadi. Ini adalah salah satu bentuk al-kibar dan ini ancamannya sangat berat, ini termasuk dosa dosa besar, yaitu apa? Ya, al-kibar termasuk dosa besar karena ancamannya Rasul mengatakan tidak masuk surga. Naudzubillah min dalik. Kemudian beliau membawakan lagi di antara bentuk-bentuk dosa wa yarawna mujanabatal khiyana. Eh al hadith mereka mewajibkan untuk kita meninggalkan khianat. Ya, ini yang harus betul-betul juga kita apa? pahami. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah wa takhunur rasul wa takhun amanatikum. Wahai orang yang beriman, jangan kalian mengkhianati Allah, jangan mengkhianati rasul dan jangan mengkhianati amanah kalian. Ya, dengan kita bertauhid, dengan kita mengikuti rasul, dan kita apa betul-betul memegang amanah kaum muslimin. Kita diberi amanah jabatan apapun namanya ya, entah di eh, pemerintahan atau entah di yayasan atau di ketakmiran wajib untuk menjaga amanah tersebut. Eh jangan sampai apa? berkhianat. Eh semuanya harus betul-betul memegang amanah. Eh namun di antara tanda dari kiamat memang kata Rasul amanah itu akan apa? banyak disia-siakan. Ida duyatil amanah dari saat Apabila telah disia-siakan amanah, maka tunggulah hari hari kiamat. Dan Rasul telah mengatakan, satakunu sanawat khadaat akan muncul tahun-tahun yang menipu. Yukadzabu fiha sadiq, orang yang jujur didustakan, wa yusaddaku fihal kadib, orang yang ya dusta dibenarkan wa yu'tamanu al khain orang yang khianat diberikan amanah wa yukhawanu fihal amin sedangkan orang yang amanah itu apa di dicampakkan ya disia-siakan ya kemudian Rasul mengatakan wa yat wa sayakunu fihim arwai bidah dan akan muncul di tengah mereka arwai bidah siapa arwai bidah ar-rajulu tafi yatakalam fi amil ama orang yang bodoh namun berbicara urusan apa umat dan ini yang terjadi Ya, bagaimana orang-orang yang mengkhianati amanah. Eh, contoh, eh, dia dulunya belajar tauhid, eh, di negara tauhid, namun pulang-pulang mengajarkan syirik. Gak amanah, eh, gak amanah apa? Ilmiah. Eh, gak amanah dalam dalam berdakwah. Naudzubillah min dalik. Eh, demikian pula amanah masalah harta. Dan ini pernah kita dengar eh, sendiri bagaimana seorang eh bukan hanya orang yang eh preman atau orang di pasar yang nggak tahu agama, bahkan sebagian yang sudah tahu agama, eh mereka khianat, eh bahkan terhadap anak yatim. Eh bahkan ada kisah ada seorang yang dia mengumpulkan eh bantuan ya eh, untuk anak yatim piatu. Namun eh setelah dapat bahkan mungkin bisa satu miliar, bisa ratusan juta dia dapat, namun hanya masa apa kantongnya sendiri. Ya, eh, naudzubillah min Ini kisah nyata eh bagaimana khianat itu terjadi di tengah-tengah manusia yang eh terkadang bukan hanya orang yang di jalanan, eh namun apa yang juga di di pengajian. Ini makanya atau head harus mengantarkan seorang hamba kepada al-amanah, kepada at-ta'ah, bukan malah menjadi apa? pengkhianat. Eh, misalnya kalau kita punya hutang, jangan kita berkhianat. Eh harus kita apa? eh tunaikan kalau memang kita sudah mampu. Kalau nggak mampu kita sampaikan apa adanya. Kita nggak mampu, mohon maaf dan seterusnya. Namun berusaha untuk apa? Membayar. Jangan malah lari. Ini khianat namanya. Naudzubillah min dalik. Ya, dan sekali lagi, ini yang terjadi terakhir di akhir zaman banyaknya orang-orang yang berkhianat. Ya. Kemudian di sini ada sesuatu yang sangat ya baik untuk kita baca tentang khianat ya masalah khianat, masalah berbuat kecurangan karena memang di sini disampaikan setelah menyampaikan wajibnya meninggalkan khianat, kemudian wadagal wal ikhtiyal wasiaya, yaitu khianat ataupun kecurangan. Beliau sampaikan di sini oleh ya seperti biasa kita kadang menyampaikan sarah dari Syekh Ahmad Al Utsman ya, dalam sarah Itiqad Aimatul Al Hadis, beliau mengatakan wa ghadarul harakiyin ka'atba'i miladen lam yaktasi al kafirin. Ini berkaitan dengan kelompok harokah ya kelompok teroris. Ya, mereka adalah orang-orang yang berkhianat, ya, bukan hanya kepada orang kafir, namun juga kepada apa? kaum muslimin. Kelompok teroris, ya, mereka adalah para pengkhianat agama. Ya, yang pertama karena mereka apa? Mendustakan Allah dan Rasulnya SAW atau mereka berkata tentang Allah eh, tanpa tanpa hak. Ya, wa an yaku, wa antakulu alallahi mala ta'lamun. Pernah kita sampaikan dulu kisah bagaimana salah menjaga amanah, menjaga ya perjanjian, meskipun terhadap orang kafir. Mereka nggak pernah berbuat kecurangan. Makanya mereka apa? Menang, mereka mulia, mereka jaya karena mereka berpegang teguh dengan agama Allah meskipun dalam menghadapi orang orang kafir. Di antaranya memegang janji, tidak khianat. Yaitu kisah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Ketika itu beliau ada perjanjian damai eh, gencatan senjata dengan Romawi. Kalau kita bisa bahasakan sendiri, itu kurang lebih perjanjian damainya itu satu bulan, nggak ada peperangan. Ya. Ketika itu Muawiyah ingin untuk mendekat eh, di masa-masa eh, tadi perjanjian damai gencatan senjata itu Muawiyah ingin untuk mendekat ke daerah Romawi tadi. Ya, nanti kalau sudah selesai waktunya langsung diserang. Ya. Ketika sudah mulai berangkat, ada seseorang yang berteriak, ya, seraya menasehati Muawiyah, wafaklah godar, Wajib engkau menepati janji, jangan berbuat curang. Ya, kalau sekarang orang teroris dikatakan seperti ini, oh ini anteknya Yahudi. Ya. Nah melihat seorang sahabat Rasulullah SAW, ya, Muawiyah ketika itu menoleh, Eh kepada orang yang bertiak tadi dan didapatkan ya dia adalah seorang sahabat Rasul yang lain yang bernama Amr bin Abbasah. Eh kemudian Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu menasihati Muawiyah bahwasanya kalau kurang lebihnya Rasul bersabda, eh ketika sudah ada perjanjian damai jangan dibatalkan. Eh sampai selesainya perjanjian apa? tersebut. Eh dan Amr bin Abbasah menganggap Muawiyah itu ya tidak menjalankan sabda Rasul tadi. Maka inilah seorang sahabat Rasul SAW. Eh, meskipun sudah siap perang, eh, sudah intinya mau mati-matian, habis-habisan, namun ketika mendengar sabda Rasul langsung sami'na wa ta'na. Langsung kembali pulang ke kota eh Al-Madinah pada waktu itu. Inilah para sahabat Rasulullah SAW ketika dinasihati langsung sami'na wa ta'na meskipun apa dia seorang eh raja pada waktu itu. Ketika mendengar ya sabda Rasul yang disampaikan sahabat yang lain langsung tunduk patuh kepada Eh sabda Rasulullah SAW, eh tidak membantah. Siapa engkau? Engkau baru anak kemarin sore. Aku raja tidak, aku dokter, profesor tidak. Eh namun, eh betul-betul eh menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil mu'min wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu an yakuna lahumul khiyaratu min amrihi." Eh tidaklah selayaknya orang mukmin dan mukminah jika telah sampai kepadanya eh, perintah Allah dan Rasulnya untuk dia memilih pilihan yang yang lainnya. Ini sekali lagi para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak khianat meskipun terhadap orang kafir. Namun sangat disayangkan ya eh, kelompok teroris mereka adalah ahlul khianat, ahlul ghadar. Pada Rasul mengatakan Yun sabu ya fi yaumil qiyamah ukul kulli ghajirin. Eh, nanti akan ditegakkan pada hari kiamat bendera bagi setiap orang yang berbuat kecurangan. Naudzubillah min dalik. Eh, di antara disampaikan di sini oleh pensara kitab Itikad a'immat al Hadith wa Ghadaru al Harakiyin kaatba'i miladen lam yaktasir al kafirin. Eh, kecurangan, pengkhianatan kelompok-kelompok haroka seperti pengikut Usama bin Laden eh, yang sudah meninggal dunia, namun tetap eh, pemikirannya diwarisi oleh kelompok teroris seperti ISIS dan seterusnya. Kecurangan mereka, pengkhianatan mereka bukan hanya kepada orang kafir bal jawazahu ilal muslimin bahkan sampai kepada kaum muslimin seperti yang ya terjadi di negeri kita ini bagaimana seorang kelompok, eh, eh, kelompok teroris mereka apa menusuk polisi yang sedang sholat ya naudzubillah min dalik mereka sudah diberikan keamanan eh namun apa mereka berbuat khianat eh qatalahumullah kama anna sayfa maslulun alal muslimina aidan eh bukan mereka hanya khianat bahkan pedang mereka, eh, senjata orang-orang teroris itu terhunus terhadap kaum kaum muslimin. Ya, makanya Rasul SAW mengatakan faida lakitumuhum faktuluhum. Jika kalian wahib aparat keamanan khususnya mendapati eh, mereka menemui mereka bertemu dengan mereka dalam keadaan mereka berbuat teror maka perangilah mereka bunuhlah mereka. Ini adalah apa? Karena kekejaman mereka. Ya, dan Rasul mengatakan tuba liman qatalahum wa qatalu. Beruntung orang yang membunuh mereka dan yang dibunuh oleh mereka. Ya. Dua-duanya apa? Dapat keberuntungan. Yang dibunuh oleh mereka, insya Allah pahala menanti. Ya tentunya bagi yang mukmin. Ya. Dan beruntung pula yang membunuh mereka. Ini bagi aparat keamanan yang memang ya berhak untuk membunuh kelompok teroris tersebut karena mereka merusak ya, Islam dengan pengkhianatan mereka terhadap Islam dan kaum kaum muslimin. Ya, seperti yang kita saksikan atau kita dengar bagaimana mereka menabrakkan eh, ya, mobil ke ke enam kepada karamean ya, banyak yang meninggal dunia meskipun orang kafir tidak layak untuk apa dibunuh seperti itu Ya, bahkan dalam jihad saja ya, di larang untuk membunuh anak-anak kecil wanita dan orang tua eh kalau menabrak mobil apa bisa dipilih Hah? Naudzubillah min dalik. Ini sekali lagi eh bagaimana penglihatan mereka eh bukan hanya kepada orang kafir namun juga kepada kaum muslimin. Padahal ini suatu yang terlarang dalam al-Islam. Bal inna adzahum lil muslimin rubama yakunu a'dham minal kafirin. Bahkan kecurangan mereka, eh, kejahatan mereka kepada kaum muslimin itu lebih dahsyat daripada kejahatan mereka kepada orang orang kafir. Apalagi mereka punya kaidah eh, atau kaidah Eh bahwasanya orang yang murtad itu lebih layak dibunuh, dibantai daripada orang kafir asli. Dan kaum muslimin tentunya yang berseberangan dengan mereka dianggap murtad. Makanya apa? Eh mereka lebih gencar memerangi kaum muslimin daripada orang-orang al-Yahud. Seperti kelompok ISIS misalnya. Kenapa kok mereka enggak eh menyerang eh Yahudi di Palestina sana? Kenapa mereka enggak menyerbu misalnya Basar Asad? eh di antaranya karena mereka punya keyakinan kalau Basar Asad, kalau orang Yahudi itu kafir asli. Ya, namun orang-orang murtad inilah yang perlu digarap terlebih dahulu. Naudzubillah min dzalik. Ya, eh, makanya kata Asy di sini kejahatan mereka kepada kaum muslimin lebih dahsyat daripada kejahatan mereka terhadap orang-orang orang kafir. Naudzubillah min dzalik. Wali ajidha, wali ajri hadza adkhala al-harakiyun asyriyah fi da'wa ila Allah. Makanya orang-orang haroka eh, orang-orang pergerakan itu mereka memiliki metode asiria, yaitu rahasia eh, gerakan bawah tanah dalam mereka berdakwah wajah wajalu kaum dunal muslimin dan mereka apa ya eh, menjauh dari kaum muslimin dalam merahasiakan eh, metode ataupun strategi dalam dakwah mereka. Dan inilah salah satu ya contoh atau bukti kesesatan mereka sebagaimana kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah beliau mengatakan idza ra'aita qauman jauna fi dinihim dunal ama fa'lam annam ala babid dhalalah apabila kalian melihat sekelompok orang mereka berbisik-bisik dalam urusan agama ya membuat halakah di rumah eh, lima orang nggak boleh ada yang masuk meskipun kerabat sendiri meskipun teman dekat ya itu adalah apa sistem mereka eh, berhalak-halakah di rumah, eh, me, eh, bahas masa strategi bagaimana bom bunuh diri dan sebagainya, bagaimana merakit bom. Nah, inilah salah satu apa kesesatan kelompok teroris al-khawarid eh, di zaman ini. Ini sekali lagi merupakan salah satu eh, pengkhianatan kelompok-kelompok harokah meskipun mereka mengatasnamakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi disampaikan masalah al irtialat ya salah satu bentuk dosa yang wajib untuk dihindari, dijauhi, yaitu ikhtial, yaitu menculik, ya, penculikan. Ya. Di sini ingin kita sampaikan kata Syekh Hamad Al Utsman, wal ikhtialat laisat minad din. Ya, penculikan bukan bagian dari agama. Wa awalu duhuriha kana fi ahdil khalifah Ar-Rasyid Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Dan penculikan pertama kali terjadi, ini penculikan yang tadi diharamkan, yaitu terjadi di zaman kekhalifan Ali bin Abi Thalib. Ini kisahnya panjang di sini, intinya bahwasanya kelompok Khawarij mereka dahulu telah membuat kesepakatan Syria rahasia untuk menculik tiga orang sahabat atau membunuh ya sahabat dengan apa sembunyi-sembunyi, tidak gentle. Ya, di antaranya Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, kemudian Amr bin As radhiyallahu taala anhum jami'an. Ya, kelompok Khawarij pada waktu itu sepakat untuk ya membunuh mereka dengan sembunyi-sembunyi. Ya, kemudian di antara yang terjadi terbunuhlah Al Khalifah Rasid Ali bin Abi Thalib oleh seorang oleh seorang Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam Al Himyari. Ini sekali lagi penculikan pertama yang terjadi tengah-tengah kaum muslimin. Siapa yang melakukan kelompok khawarij dan ini terus diwarisi oleh kelompok khawarij sampai detik ini, ya. Dan diantaranya yang, yang mereka bunuh bukan hanya orang awam, bahkan ulama ahli mereka bunuh. Kalau apa? Dianggap itu menghalangi dakwah mereka dan banyak ya yang terjadi. Contoh diantara yang paling masyhur yaitu pembunuhan, penculikan terhadap ya Syekh Jamir Rahman ya, di Kunar di Afghanistan. Eh padahal beliau termasuk salah satu yang menggerakkan kaum muslimin untuk berjihad melawan eh, ya Uni Soviet pada waktu itu. Ya, namun ketika bermunculan kelompok-kelompok Khawarij ya mungkin dianggap beliau ini meskipun berjihad tetap beliau mendakwakan tauhid, melarang dari kesyirikan, melarang dari kebid'ahan. Kelompok Ikhwanul Muslimin eh pada waktu itu tidak ya setuju dengan dakwah beliau. Ya, maka beliau disingkirkan ya, dan terjadi apa yang terjadi Afghanistan berantakan hancur-hancuran sampai detik ini itu diantaranya apa karena kelompok-kelompok haroka mereka berkhianat ya, diantaranya berkhianat kepada seorang ulama al sunnah wal jamaah di eh, Afghanistan atau di tempatnya di Kunar waktu itu itu Syekh ya, Syekh Jamir Rahman rahimallahu taala kemudian di sini sampaikan juga oleh Syekh Utsman Al-Hamad Wa kana awwalu man ahya al-ikhtiyalat fil asal hadith humul ikhwanul muslimun. Ya, kata Syekh bahwasanya di zaman ini kelompok yang menghidupkan kembali penculikan ya ala khawarij ya terdahulu yaitu kelompok al-ikhwan al-muslimun. Ya, kalau kita pelajari kelompok ikhwan muslimun ini sumber radikalisme terorisme di atas muka bumi ini. Seperti yang kita sampaikan Ya, kalau kita mau ringkas, kelompok ikhwan muslimin terbagi menjadi dua, ya, kiblat, kiblat politik dan kiblat militer jihad. Ya, kiblat politik dipegang oleh Hasan Al-Banna, kiblat militer atau jihad Said Kutub dan saudaranya Muhammad Kutub. Ketika mereka ya, ketika Said Kutub digantung oleh ya, presiden Mesir pada waktu itu karena sudah merencanakan ya, apa namanya kudeta ya, kemudian ikhwan muslimin lari ke eh, luar negeri. Eh, di antaranya saudaranya ditampung di Saudi Arabia dan dia menelurkan eh, pemikiran kewaiknya sampai detik ini. Eh, itu salah satu apa? Eh, ya, warisan dari Muhammad Kutub, saudaranya Said Kutub yang pemikirannya pemikiran kewarit, Eh, di antara murid setia Muhammad Kutub yaitu Usama bin Laden. Usama bin Laden sempat diajar di universitas di Jeddah ya oleh Muhammad Kutub ya eh, maka jadilah sama kata teroris yang ya, luar biasa bahayanya ya namun pemikirannya diwarisi oleh setelahnya kemudian Al Qaeda berdiri di Afghanistan ya kemudian buka cabang-cabang ya di antara cabangnya ada di eh, Irak di Suriah cabang yang di Irak membuat apa markas sendiri nggak mau terus menerus menjadi cabang ingin menjadi apa pusat teroris Dia berdirilah apa ISIS ya dan inilah sekali lagi sejarah eh, terorisme, radikalisme itu kembalinya kepada kelompok ikhwan muslimin. Terima atau tidak ini eh, kenyataan fakta yang ada di lapangan. Eh, di antaranya di sini kata Syekh Ahmad Al Usman eh, kelompok yang pertama kali menghidupkan eh, penculikan atau pembunuhan secara rahasia yaitu kelompok ikhwan muslimin. Apa buktinya? eh, kita nggak sekedar menuduh, namun di sini dibawakan eh, ucapan tokoh ikhwan muslimin yang bernama Yusuf Al-Qardawi yang dia bertanggung jawab terhadap eh, pemberontakan-pemberontakan di Timur Tengah. Eh, makanya sekarang ini ada apa? Eh, masalah eh, antara Timur eh, negara Timur Tengah dengan Qatar, eh, Qatar ya. Eh, di antaranya ini tempat tinggalnya Yusuf Qardawi. Eh, kenapa banyak negara-negara yang murka kepada Qatar karena mereka apa menampung kelompok-kelompok radikal. Ya, di antaranya Yusuf Kordowi yang dia sangat bertanggung jawab ya, terhadap pemberontakan di Timur Tengah pada waktu itu. Ya, kita baca ya, biar kita tahu ya, buktinya. Kata Yusuf Kordowi, ya, ini adalah apa? Eh, dalil dari mereka sih, bukti dari mereka sendiri. Yusuf Kordowi berkata dalam kitabnya Ibnul Qarya wal Kutab wa fil yaumis wal ishrin min syahri Desember ay ba'da halil ikhwan bi isina yauman waqa'a ma hadara minul imam al-banna faqad udhi'a naba ikhtiyar rais al-wuzara wa wazir ad-dakhiliyah wal hakim al-askari al-am Mahmud Fahmi Basha an-Naqrashi fi qalbi arinihi wa wuzarat ad-dakhiliyah utliqat alaihi rasasat adat bihayatihi kata Yusuf al-Qardawi bahwasanya pada tanggal 28 Desember ya itu terjadi ya penculikan terhadap ya perdana menteri atau kepada kepala kementerian atau kepada ya menteri dalam negeri yang ada di Mesir pada waktu itu dan ini semuanya apa dilakukan oleh kelompok al-ikhwan al-muslimin. Eh, sekali lagi naudzubillah min dalik, eh, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari syururihim kejahatan dan kejelekan mereka. Maka sekali lagi harus betul-betul kita waspada, jangan hanya kita bermodal semangat dalam ayat beragama ini harus dasari ilmu kalau tidak bahayanya sebagaimana kelompok teroris khawarij ini merusak Islam dan menghancurkan nama Islam lebih daripada orang-orang al-kufar. Wallahu taala alam. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.